Ini fardu ayat. Nah, kalau ibadah itu termasuk fardu ayat, maka setiap muslim wajib mengetahui ilmunya. Ya. Misalnya misalnya ibadah yang diwajibkan kepada setiap orang yang sudah mati ibadah itu disebut dengan fardu ain. Jadi kalau seorang itu tidak mengerjakan, dia sendiri yang dosa. Dia sendiri yang dosa. Itu fardu ain. Nah, yang berkaitan dengan ibadah yang hukumnya fardu ain, kita wajib mempelajari tiene que curar asalnya saja. Pokoknya ini haram. Kalau ditanya dalilnya saya sih nggak tahu tapi yang diharamkan itu gini gini. Ada kan orang yang secara khusus mengetahui innama membedakan ustadz sama RT. Tapi kalau ustadznya RT boleh juga. <laughs> Misalnya ceramah tiba-tiba ustadznya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW-nya ikuti demikian sambutan saya sebagai RW bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum hebat juga. Sama ustadz. Ustadznya nggak mau kalah besok kebetulan acara lagi bareng berapa RW. ustadznya baca lagi Demikian tausiah saya sambil melihat kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, RW yang belum belajar. Demikian sambutan saya itu saya nggak bisa ikutin. <laughs> Pasti Lanjut. Jadi bukan Jadi kita mesti tahu yang waktu main mana, yang haram, semua yang diharamkan yang mana mesti tahu. Kenapa? Kita mesti tahu. Kenapa? Allah yang huwa mustahdafun dia itu menjadi mustahdafun menjadi sasaran yang haram-haram itu menjadi sasaran sasaran apa lil bagi terjatuhnya dan terjadinya fihak ada sesuatu yang haram tadi. Hati-hati. Kalau kita tidak tahu, bisa jatuh di hal-hal yang haram. Kenapa? Karena tidak mengetahui tentang yang haram. Jadi bisa terprosok, bisa terjatuh, gitu ya. Apa contohnya? kasina? Dia tidak tahu tentang seperti zina. Nah, zina itu termasuk yang haram bukan? kesempatan mesti tahu zina itu haram qul lil mu'minin min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum qul lil mu'minin ya Muhammad katakan kepada orang-orang yang beriman yaghuddu min absarihim tundukkan sebagian pandangan jadi tundukkan sebagian pandangan saja Jadi nggak ada nggak boleh tuh. Nah, kalau melihat ya udah tundukkan. Jadi masih ada toleransinya dalam hal memandang. Ya, misalnya tukang sayur. Kalau di Arab sih yang jualan laki, yang beli laki. Kalau di kita yang jual laki, yang beli. Kebetulan dikasih duit, nggak apa-apa melihat. Tapi jangan tundukkan sebagai terima kasih. Kalau seandainya nggak gimana? malah jadi fitnah. Iya nggak boleh. Nah, nah. iya tentunya. Nah, yang kedua, kalau mata masih ada toleransi, tapi wayan fazul jauh. Tetapi wayan fazul dan pelihara kalau perhatikan, Yang satu Allah memasukkan harfu yang butuh min dalam ilmu nahu tapak itu sebagian. Tapi ayat lanjutannya tidak menggunakan betapa sucinya kalau ngomong sampai min saja itu ada maksudnya. Kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kalau pandangan itu undukan sebagian masih ada toleransinya tetapi wayah pun, tapi yang berkaitan dengan seks maka tidak ada toleransi jagalah seks kamu jagalah arjimu jagalah kelaminmu gak ada disuruh gak boleh sedikit-sedikit gak ada sudah jaga sepenuhnya takhayyaru linutfikum takhayyaru linutfikumul akfa pilihlah di tempat mana kamu para laki-laki mengeluarkan spermamu jangan sembarangan jangan keluarkan sembarangan sperma kalau dia keluar sendiri dalam keadaan mimpi apa mimpi saya yakin kalau mimpi istri jangan kita ceritain kadang bodoh pakai cerita semalam mimpi oh udah punya istri bayi mimpi oh punya istri masih mimpi gitu jangan belum betul kan ngantur gitu ya jangan gitu, kan gitu. cerita kadang-kadang ada istri yang marah juga mimpi dong marah mimpi aku dapat kan mimpi siapa yang bisa dengan cerita nah itu sampai seperti itu kalau masalah marah tidak ada toleransi harus dijaga dan harus dijaga Jangan sampai terjebak, terjatuh yang menjadi sasaran perbuatan orang itu Kasdina, seperti zina. Wal liwat, al liwat, al liwat, sodom. Al liwat, liwat itu artinya sodom. Kalau sekarang ini L G B B, terkenal ini L G B B, L G B, apa tuh L G B dia gay, gay, terus B, seksual D, transgender. Transgender. Pada baca koran semua berarti. Lu juga tahu. Itu nggak boleh tuh, haram. Ya. Kemudian apalagi yang dia haram itu bil muskir minuman yang memabukkan ini Ustaz kan nggak nggak termasuk khamar Iya tapi lem aibon bikin itu mabok. Lem aibon itu, itu lem aibon. Orang itu dicicipin kok. Itu nggak boleh. Bagian lem buat sepatu. Itu boleh nggak boleh. Kalau udah tahu berhenti, dosanya hilang semuanya. Allah Akbar. Yang haram tetap haram, nggak boleh berubah. Ah, kan sama saya. Enggak haram haram. <clears throat> Sultan Aulia juga mungkin pernah dengar saya Siapa Sultan Aulia Ilah? Sultan Aulia itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini menjadi wali bin Aulia Ilah karena kejujuran. Jadi orang jadi wali itu macam-macam. Ada yang karena hatinya. Inna abdala ummati yadkhuluna jannata ala bi kasrati salatin wa la siyam bal bi salamati Ada orang yang jadi wali di kalangan umat Nabi itu. Kenapa? Bukan karena sholatnya tapi jangan dipahami dia tidak sholat. ya biasa normal. Tetapi dia menjadi wali itu disebabkan karena hatinya. Tidak boleh nggak orang kesusahan. Tidak boleh nggak orang kesusahan. Diajak ngomong ngomong aja. Yang pertama hati. Yang kedua wasalah di sudur. Wasalah di nufus karena dermawan. Karena sifat dermawan itu sifatnya Allah. Allah itu kan karim. Allah itu karim. Wali juga karim. Sultan Auliyatillah, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia menjadi wali banyak diceritakan disebabkan karena karena karena kejujurannya. Alaikum bisidiki. Hendaknya kamu bersikap jujur, jangan dusta. Di anna kuliah di ilal birri, karena kejujuran itu akan membawa kamu kepada kebaikan. Wa innal proyek yahdi ilal jannah dan kebaikan itu akan membawamu kepada surga. Bagaimana jujur? Saya Abdul Qadir Jailani ingin belajar kepada dia ingin belajar darah ibu kumpulkan duit membuat kita dicinta sama anak itu setelah itu ibunya kumpulkan duit dikasih lagi Abdul bin Mas ibunya kesian sama Abdul Qadir Jalali takut duitnya hilang bajunya itu dijahit buat nyembunyiin duit bukan nyembunyikan supaya buat mengamankan duit jangan jatuh kalau bikin ini usulnya dikunci kalau sekarang orang nggak tuh di dalamnya ada kantong Doraemon <laughs> dalam pada kaos Doraemon dibegituin sudah. kata ibunya ikut kamu rombongan pedagang di kafilah mau ke Baghdad masuk kamu di situ ikut rombongan masih berusia remaja berangkat dia mau belajar ke Baghdad karena cintanya sama ini saja akhirnya di tengah jalan ada Qais bin Malik Qais bin Malik ini raja rampok raja rampok di padang pasir pokoknya nggak ada orang yang selamat kalau dirampok sama dia dia punya anak buah 70 di mana kira-kira kalah geng motor diburu dirampok ini kafilah diambil semua barang dagangannya dikumpulin dan diikat semuanya pedagang di dalam situ ada Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Qawiyah pemimpin para masih remaja ah ini kan ikat anak kecil <laughs> siapa kamu? Yang selamatkan kamu bukan pintu tapi kejujuran kamu. Jadilah kamu orang yang jujur dan jangan berbohong. Kalau berbicara jujur, itu yang ditanya sama Allah. besar tuh orang nih. Siapa kamu? takut tutup sampai akhirnya bertobat dan menjadi murid pertama dari sebanyak muridnya suruh Qadir Jilani. Jadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Jilani adalah raja rampok bersama dengan pengikut-pengikut rampok yang lain. Karena jujur. Jujur. Itu diceritakan Syekh Abdul Qadir di jalan kemudian di satu tempat dia kehausan wajah hijrah, wa'atasya kemudian taruh Islam Anwar Bau-bau dia melihat Islam Anwar Anwar itu kan nur Ada seakan-akan ada cahaya Di atas kepalanya Kemudian Ifasabina Sautan Yakul Dari cahaya tersebut keluarlah suara yang berkata Ya Abdul Qadir Ini suruh orang ini Mari, mari Kata suara tersebut Ketika dia kehausan Ana malakun min madakatillah Suara itu mengatakan Saya ini malaikat min malaikatillah di antara malaikat-malaikat Allah ukhbiruka aku kabarkan kepada informasikan kepadamu Allah Ta'ala katabaha laka Allah alaika sekarang Allah sudah membolehkan semua yang haram bagimu haram haram gak? ada salahin salahin dia udah gak apa-apa dia haram udah gak apa-apa udah tingkatan udah tinggi gak ada yang haram sama mengatakan gitu Kemarin derajatnya makin kayak udah jadi wali yang haram udah boleh ini hmm. Wah, jangan tetap haram enak aja ini kan agama baru manusia akhirnya begitu dia bilang hei kau Qadir Jalani pemimpin para wali sekarang aku kasih tahu kata mereka kata mereka, ngakunya mereka. apa yang diharamkan kamu sekarang sudah dibolehkan akhirnya para Afaza asal bidat burau farwahu ambil batu ilmu itu suara ilmu itu suara tetap haram bagi kita kecuali ada hal tertentu yang namanya darurat lain lagi baru begitu ditimpuk ngomong lagi itu suara ya Abdul Qadir Jailani najauta minni biilmi kamu saat ini selamat dari tipu daya biilmika karena ilmu hilati apa arti al-hilati al-hilati ternyata tipu muslihat ternyata betul kata iblis tersebut lakot al lakot al adlaltu min hazihi al-hilati bid'an wa 'abidan qabla di tempat ini kata iblis aku sudah menyesatkan 70 orang-orang sebelum kamu seperti tadi nah, kita mesti tahu jadi yang haram tetap pun ada yang namanya doruk doruk ada istilah sama Tidur nggak apa-apa haram lagi yang haram Wasul bin nafsi Yang haram itu menzolimi orang lain Zolim sama orang lain nipu Itu haram Nipu ya kan? Zulmin nas apa zulmin nas Berbuat zolim terhadap orang lain ya. Sekarang kita nggak bisa ngikutin orang tua kita Orang tua kita bikin rumah aja mesti ada cara cara cara cara apa? makanan, padi Enggak, kalau genteng, genteng ada ciri jipan apa? Racapan Tala. Itu Cipang. Airnya jatuh di rumah kita juga kan. Jadi airnya itu jatuh di kita di Cipang. Jangan jangan ke rumah orang air hujannya jatuh di rumah kita juga. Jadi turun. Kalau jatuh ke rumah orang kan ganggu orang tua juga kan gitu. Jatuhlah di situ air. Itu kalau musim musim hujan jatuh di sini di Cipang. Kalau sana musim panas kita ke tak turun turun Nah, turun gitu, undur ya. Nah, nanti kita ambilnya pakai benang, ya kan? Benang gitu. Di sampingnya ada gentong. Nah, gentongnya air air air air air iya. mata, Diminum tuh kita minum yang berdiri itu. Di dalam gentongnya ada air, airnya ada cuknya. Nah, nah diminum apa dia nggak mati tuh. Air gentong isinya cuk. Diminum mau dia nggak mati. Nah, aneh, tanya dia tuh, betul kan? minum dengan dia tuh kan, mengalir rokib. Sampai itu. Nah, orang tua kita gitu dulu kan, jangan, jangan. Sekarang udah hilang sekarang udah susah gitu samping spiteng samping spiteng samping spiteng kita bikin air ternyata serapan sepiteng tertabrak orang duduk itu zolim juga harus harus dilihat juga jangan sampai kita berbuat zolim jangan sampai berbuat zolim sama tetangga sampai begitu kan orang tua kita ngajarin ilmunya sedikit tapi sama wazul bin nas wasarikoh mencuri haram nggak khianat apa khianat berkhianat ya. berkhianat itu perbuatan yang haram wal kazibi apa kazib dusta berbohong itu haram wan namima kita mesti tahu namima apa itu namima kompor apa itu ngadu domba sini sini dia domba antara ini dia domba antara ini dia domba terus dia domba kepada kedua namimah. Wal apa apalagi yang kita harus tahu tentang keharamannya. ribah, apa ribah? ribah, orang yang tidak ada diceritakan. Wa ashbahi zani DSB apa DSB? Sebagainya. sebagainya. Dan kalau wa ghairi zani DLR apa DLR? Nah, ya. gitu. Ada lagi LMM lama-lama mati. Wa amal ilmu bi ahkami zakati. Bagaimana sekarang kedudukan ilmu tentang perzakatan? Zakat. Ada nggak zakat? Sekarang lagi ramai lagi dikembangkan di Indonesia yang namanya zis wow Tapi ternyata belum mampu. Kita banyak umat Islam tapi belum mampu memanage itu singkatan dari Z I S W R F Ziswa Zakat, infak, sodakoh, dan wakaf Yang diperintahkan untuk dikelola dengan baik Ada amilnya Nah kalau kita kan amilnya amil dadakan Amil, amil itu digaji Siswa Nah dulu Nabi itu bagus Karena ada baitul mal Ada apa? Baitul mal Baitul Mal itu wadah untuk mengumpulkan zakat, infak dan saudara umat. Itu dibentuklah sama Nabi namanya Baitul Mal. Ditunjuklah orang yang menge menjaganya, mengelolanya. Di antaranya adalah Sayyidina Umar. Siapa? Bahkan Abu Bakar juga seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar yang mengurus siswa atau Baitul Mal adalah Sayyidina Umar. Luar biasa. Jadi Sayyidina Umar itu megang Baitul Mal kita mesti tahu zakat bagaimana ilmu. Sampai diceritakan anaknya datang ketika Sayyidina Umar berada di gedung di tempat. Akhirnya dia sedang bekerja mengurus baitul baitul mal pakai lampu hadis ini zakat kita juga mesti tahu. Sayyidina Utsman terkenal. Ada kisah yang sangat menarik di Madinah yang sampai sekarang itu masih terbukti. Kalau kita ke Madinah itu kita akan melihat peninggalan Sayyidina Utsman yang tadinya adalah sebuah sumur, sumur yang sangat eh, bagus karena airnya itu melimpah keluar. Tapi sayang sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi semua umat Islam di Madinah itu hampir semuanya itu ngantri di situ. Tapi bukan gratis beli, beli air. Susah kan air bisa. Antri dan beli santri ini. Terus Rasulullah ceritakan tentang kondisi umat. Umat susah air, kalau mau dapat beli harus ngantri. Sampai akhirnya Sayyidina Usman itu datang yang dia tersebut ngajak kerjasama. Bagaimana kalau saya tanam saham di sini? Dulu belum ada saham, tapi maksudnya saham. Kenapa? Setengah dibelilah separuh sumur tersebut. Ternyata Yahudi tersebut sangat menduga setelah dibeli hari Senin kebagian Sayyidina Usman jual benar. Ternyata Sayyidina Utsman itu panggil semua umat Islam yang membeli. Datang semuanya. Tapi hari ini tidak saya jual, saya gratiskan. Akhirnya yang ngambil bukan hanya untuk sehari, ada yang mengambil untuk dua hari. Karena besok tidak ada orang Yahudi. Akhirnya pada ngambil gratis, pada ngambil gratis, besoknya orang Yahudi panggil supaya pada beli. Nggak ada yang datang. Kenapa? Karena udah punya siap di rumah Hey. Itu orang Yahudi dalam taktiknya setelah pekan orang Yahudi meninggal sekarang semuanya saya jual ke sama sama kamu itu mau. Buat apa? Gak ada yang beli lagi. Dia jual ular gratis. Sampai sekarang sumur itu masih ada. Ada tanah di situ besar dan menjadi kebun kurma yang setiap tahunnya menghasilkan keuntungan 200 miliar. Itu sudah diwakafkan oleh Sayyidina Usman. Bayangkan kalau siswa seperti itu. Oleh sebab itu, mohon maaf, saya sama teman-teman saya kampus didukung banyak main sama jemaah membuat tuh namanya baik mal buat tanggung sama sebetulnya ini yang saya buat baik mal wa tanggung ada pegawainya saya mah nggak bisa ngambil duit di situ tanya Sultan saya kasih modal pertama tanya ini, ini pegawai saya berapa saya kasih modal saya kasih modal pertama 500 juta kok Ustaz punya duit saya di ustad saya dapat duit dan saya kumpulkan setelah saya kumpulkan saya masukkan buat modal dan saya nggak dapat kecuali yang sekarang deposito saya itu pun per bulan baru dapat duit tapi yang 500 juta itu saya modalkan buat rumah dan sekarang asetnya udah banyak udah miliar jisbah tapi tantangannya perkara banyak kalau yang tidak belajar ekonomi syariah dibicara macam-macam di belakang karena nggak ngerti buat rumah kalau ditanya apa yang kamu tolong rumah nggak ada kamu cuma bisa kritik doang orang-orang udah sampai ke bulan masih kritik ini sayangnya umat kayak begitu. Yang kayak begitu masih ada zaman sekarang. Itu lembaga resmi, lah. menerima zakat, infak dan saudara. Yang mau lihat silahkan datang ke kantor. boleh lihat ke sana. Nah, kemudian ada lagi yang termasuk ilmu yang wajib kita ketahui, tetapi beda cara mengetahuinya. Apa itu? Ilmu biakal zakat. Bagaimana ilmu tentang zakat? alaman lama lalaku atas orang yang nggak punya duit nggak punya harta kan ada ada zakat kan ada tentang zakat kan tapi bagi orang yang tidak punya harta nah, lahu wajibu zakat harta yang tidak wajib zakat ini nggak punya duit yang wajib menyebabkan dia bayar zakat zakat fala yajibu nggak wajib mengetahui orang kalau nggak punya harta harta yang sampai nisornya, sampai halunya wajib dizakatkan, dia nggak wajib mengetahui ilmunya. Orang gimana wajib mengetahui dia nggak punya duit kan dia nggak zakat. Nah, kalau dia pelajarin dapat pahala, pelajar pahala menurut ilmunya, tetapi ilmunya nggak wajib gimana? Sama. juga haji. Nah, ilmu haji, ayo belajar, belajar, belajar. Sama juga ilmu apa? Ilmu haji di sini dikatakan wakazalika ilmu biarkan haji demikian juga ilmu tentang rukun haji wa dan syarat-syarat haji fi nafsihi kepada diri seseorang la yajibu ala ghairil mustati'i ilmu itu nggak wajib bagi orang yang nggak mampu orang yang punya duit nggak mampu nggak wajib mengetahui ilmu tentang haji kalau dia belajar dia berpahala mudah-mudahan karena mengetahui jadi cepat berangkat beneran pernah baca kan dimasukin di TV itu Haji Subur yang di yang ditebet tukang pijit tukang pijit tukang pijit tapi bisa berangkat haji hajinya plus plus beneran bukan plus terdekat itu berangkat iya berangkat betulan sampai orang-orang pada nggak percaya karena mau pijitnya sama si subur subur berangkat haji yang memang sering dipijit sama dia pulang kerja nggak bisa tidur kalau nggak dipijit berangkat dia berangkat berangkat terus dapat dapat tender gede berangkat sampai akhirnya karena dia udah akar mati dengan pijit nanti mau nggak berangkat nangis disuruh Terus bagaimana? Hatta yazima ala safari wala ala mustaqim. Bagi orang mampu juga nggak wajib kecuali sampai dia yazima ala safari Kalau dia udah berazam mau pergi baru wajib mengetahui. Atau au ala syuru'i fil haji. Au ala syuru' syuru' itu melaksanakan. Kalau udah melaksanakan baru dipelajari karena udah mau berangkat. Makanya ada yang disebut dengan manasik Ya. Jadi bagi orang yang tidak mampu Tidak wajib mengetahui ilmu tentang haji kecuali kalau dia sudah mau berangkat atau dia sudah tergolong mampu. Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli. Ya.